GR Al-Baqarah ayat kelima Ika huruf ke-22 artinya mereka itu Dalika dalikum adalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Ika mereka itu Ika mereka itu Allah huruf pertama artinya di atas Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada Allah di atas min dari bi di dalam andari atas sehingga pitawa demi buta bukan huruf artinya lain min artinya dari huruf pertama ka seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas min dari di dalam antari atas sehingga pitawa demi Robbi him him uh, huruf ke-25 artinya mereka lelaki Huhi dia lelaki Umahima mereka berdua Humpim mereka lelaki Adia wanita nahina mereka berdua nahina mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Assalamualaikum kalian lelaki Kamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami